Takdir ada dua macam. Ada takdir yang mutlak. Tidak ada campur tangan kita di situ sama sekali. Ini sudah pernah saya kasih contoh pada saat ada yang pernah bertanya dulu, tapi saya ingatkan karena memang ini poin bahasan kita. Seperti paras wajah kita. Alisnya berapa lembar bulunya, ya, bola matahnya, berapa lembar bulu matahnya, bentuk hidung, tulangnya, berapa lembar bulu hidung di dalam, mulutnya, aturan giginya, di sini taring, di sini seri, di sini dan seterusnya, kemudian pipinya, kulitnya, komposisi di dalam urat-urat sarafnya, semua kupingnya bentuk seperti ini, gendang telinga di dalam, semuanya. Sampai ke dalam tubuh kita. Dagingnya, ya lemaknya, unsum-sumnya dalam tulang, jantungnya, hatinya, livernya, dan dan seterusnya. Ini nggak ada campur tangan manusia. Allah yang pilihin. Nggak ada kuasa kita di situ. Jenis kelamin, laki-laki, perempuan, nggak bisa. Anak kita lahir, keluar laki-laki atau perempuan, udah. Oh kita tinggal tahu oh, ini anak saya perempuan, oh ini anak saya laki-laki, selesai. Kita nggak lebih daripada itu dan tidak bisa lebih daripada itu memang. Sama kita tidak bisa milih anak kita, kita juga tidak bisa milih orang tua. Kita kalau lahir, ini ibumu, ini ayahmu. Gak bisa kita pilih. saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini, Gak bisa. Mutlak, Gak bisa kita campur tangan di situ. Sama dengan segala jenis makhluk yang ada, tumbuh-tumbuhan, jenisnya, ada buah-buahan, ada sayuran, ada yang tidak berbuah, ada yang pahit, ada yang berduri, semacam-macam. Dari rumput sampai pohon beringin. Tidak ada campur tangan kita, tidak ada andil. Kita bahkan tidak mampu buat satu lembar daun. Hewan-hewan. Harimau begitu kulitnya. Dengan lorengnya. Kemudian singa. Kemudian kelinci. Kemudian rusa. Kemudian ini. Dan segala macam fenomena alam. Pergantian siang malam. Tidak ada campur tangan kita di situ. Kemudian juga uh, hujan musim, hujan musim musim hujan, turun hujan, turun salju, kadar air di laut, di sungai, kadar air hujan, kadar udara, oksigen, ya. kadar api yang kita pakai, tanah, semuanya itu. Dan ada banyak, semua pokoknya itu adalah mutlak yang sifatnya memang sudah diciptakan sama Allah dan kita tidak bisa campur tangan di sini. Termasuk fungsi-fungsi tubuh kita ya, mata melihat, telinga mendengar, mulut eh, mengucap, ya lidah mengecap, tangan memegang, kaki melangkah, semua punya fungsi. Dan tidak bisa dialihfungsikan itu. Susah ya dialihfungsikan. Nggak bisa kita alihfungsikan misalnya makan lewat kuping. Nggak bisa. Ini kuping kamu dengar. Nggak bisa kita ubah. Ini perlu memahaminya. Dengan ini kita faham ternyata ada sang pencipta memang mengaturnya. Dengan keadilannya tadi saya bilang. Jangan lupa itu. Allah dengan keadilannya. Kenapa yang ini pendek, kenapa yang ini tinggi, kenapa yang ini putih, kenapa yang ini hitam, kenapa yang ini jelek, kenapa ini yang gagah atau cantik. Kuasa sang pencipta. Dan Allah lebih tahu memang alis kita ini yang paling cocok buat kita. Hidung kita ini yang paling cocok buat kita, paling cocok semuanya. Kalau diubah-ubah pasti jadi ngaco semuanya. Makanya kata Nabi SAW, Allah murka pada orang yang mengubah ciptaannya. Jelas matanya sudah begitu, dibuat besar matanya. Kenapa? Sudah begitu Allah kasih. Dan Allah dengan kemaha adilannya akan mengutus orang yang suka dengan itu. Ada orang matanya sipit, Allah utus nanti pasangannya suka dengan mata sipit. Tidak usah khawatir. Allah datangkan. Ada orang yang botak kepalanya. Ya Allah kirim perempuan suka botaknya. Tidak usah khawatir. Tidak usah bilang, oh saya gemuk nanti ada yang suka. Ada yang suka nanti gemuknya kuasa Allah. Jadi tidak perlu khawatir, semua dibawa pengawasan sang pencipta. Jelas ya? Gak ada suara, senyap nih. Faham atau enggak nih? Alhamdulillah. Takdir yang kedua, takdir ikhtiar. Saya silakan dengan ikhtiar, kalau dalam buku-buku akidah biasa disebutkan dengan af'al ibad. Jadi takdir itu definisinya adalah sesuatu yang telah Allah catatkan, tak, e, tentukan di lauhil mahfud, di sebuah buku di langit sana, dengan kemaha adilannya. Hanya saja keputusan di lauhil mahfud ada yang sifatnya mutlak, kita nggak ada campur tangan di situ. Masuk dalam mutlak ini ajal ya, kita mati kapan? Itu adalah mutlak. Dalam bab rezeki juga ada mutlak. Pernah saya jelaskan ini, dalam masalah rezeki ada mutlak. Seperti minuman ini saya nggak pernah pesan dari panitia sebelumnya, disiapkan. Kemudian saya minum, ini berarti rezeki mutlak saya. Nggak pernah saya pesan sebelumnya. Kita lagi duduk di rumah, tetangga kirimin makanan. Orang tua kita kerja keras, mereka mati kita dapat warisan sampai kepada kita, mutlak. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, rezekinya akan mendatanginya sebagaimana mati akan mendatanginya. Maksudnya rezeki mutlak tadi. Ada hadis yang lain juga berbunyi, kata Nabi SAW hadis sahih, nggak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali akan diberikan semua rezekinya. Yang dimaksud adalah rezeki mutlak di sini. Kita masuk ke takdir ikhtiar. Sesuatu takdir juga yang telah Allah tentukan di lohil mahfud. Tidak ada lagi perubahan di lohil mahfud. Hadis Bukhari yang berbunyi awal yang Allah ciptakan pena. Lalu Allah suruh pena mencatat semua takdir. Maksudnya di sini masuk mutlak atau ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ini sebenarnya takdir satu. Cuman untuk lebih memberikan pemahaman. Ikhtiar adalah sesuatu yang Allah catat di lohil Mahfud sesuai dengan keluasan ilmunya Allah, apa yang akan dipilih oleh hamba-hambanya dari perilaku. Itu namanya takdir ikhtiar. Sesuatu yang telah Allah tentukan di lohil Mahfud, gitu ya, dengan keluasan ilmunya. Keluasan ilmunya Allah. Apa saja yang akan dipilih oleh hamba-hambanya atau dari perilaku hambanya. Jadi misal contoh, dalam takdir ikhtiar contoh akan lebih memperjelas. Teman-teman di sini datang pakai baju berbeda-beda warnanya. Ini ikhtiar kita bukan? Nah, saya pilih baju abu-abu ini, ada mungkin bapak-bapak pakai baju putih, ada ibu-ibu pakai baju hitam. Ini pilihan kita bukan? Nah, pilihan kita. Baik, pada saat kita mau makan, kita mau minum, kita mau tidur, kita mau menikah, ya, kita mau berteman, kita mau mengambil jurusan kuliah, ikhtiar kita bukan? Ikhtiar. Nah ini juga takdirnya Allah. Kita pakai baju, saya pakai baju abu-abu ini, pilihan saya. Tapi tidak lepas dari takdirnya Allah. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya, Khalid ini di hari ini dia akan pilih baju abu-abu. Dicatat sebelum saya lahir tuh. Di lohin mahfud. Kalau saya akan pilih abu-abu hari ini. Gitu. Si fulan akan pilih baju putih. Si fulan akan pilih baju hitam. Sudah tercatat semua. Semua perilaku kita sampai kita mati. Yang kita akan pilih nanti. Allah tidak menzalimi hambanya. Konsepnya dalam lingkup keadilannya Allah. Allah catat di lohil mahfud sesuai dengan keluasan ilmunya Allah, memang dia akan pilih makanan itu, dia akan pilih minuman itu, dia akan pilih si fulan atau fulana sebagai pasangan hidupnya. Termasuk jodoh di sini adalah takdir ikhtiar. Bisa orang mau nikah, bisa nggak nikah kan? Bisa nggak? Atau harus nikah? Nggak. Bisa saja. Kalau ada A, B, C. Saya mau nikah sama A atau B atau C. Kemudian saya pilih si B. Pilihan saya bukan? Diangkat. Cuma supaya tidak salah, Allah kasih lagi satu perangkat, sholat istikhara. Kalau mau minta panduan dari saya, silahkan. Kau bingung A, B, C, sholat dua rakaat. Saya akan kasih kamu siapa yang terbaik dari pilihanmu itu. Maka Allah kasih nanti, cenderung kepada si B, atau si C, atau si A, lalu dia jalan. Jadi semua perilaku kita sehari-hari, makan, minum, tidur, bekerja, apa saja perilaku kita, itu juga masuk dalam kategori takdirnya Allah. Allah tentukan. Tapi di sini Allah nggak paksa kita. Jadi salah kalau ada orang bilang, saya kan berzina karena Allah sudah takdirkan. Dia nggak paham nih. Betul dicatat di lohul Mahfuz sebagai ketentuan Allah, tapi pilihan kamu itu. Maka Allah sebagai pencipta yang punya keluasan ilmu, sudah tahu kamu akan berzina pada saat itu. Dicatat sebagai takdirmu. Allah nggak zalim. Allah tahu. Allah tidak akan membalimi hamba-hambanya. Jelas ini? Hah? Paham? Alhamdulillah. Bapak-bapak nggak paham kayaknya. Hah? Paham nggak? Sebelum jalan jauh ini. Jadi ada takdir ikhtiar. Artinya pilihan kita sehari-hari yang akan kita lalui di muka bumi ini sudah Allah catat di lauhil mahfud. Jadi Allah sudah tahu sekarang siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Dari mana? Dari pilihan hamba itu sendiri. Bukan Allah yang paksa dia masuk surga atau masuk neraka. Allah bilang, "Faman syaa falyu'min wa man yakfur. Siapa yang mau beriman, silahkan. Patuh, ibadah, silahkan. Dapat satu, dua, tiga, empat, lima. Siapa yang mau kafir, silahkan. Perbuatannya boleh. Tapi ada ancaman ini, ini, ini, ini. Dia bebas milih. Pilihan dia. Sekarang orang beriman sama kafir sama ikhtiar. Orang setiap saat bisa masuk Islam kok. Ikhtiar dia itu. Dia tidak mau beriman, dia berarti ikhtiar dia, dia dalam keadaan kafir. Allah memberikan kepada dia sinyal-sinyal. Misal, kita dikasih sinyal lapar. ya Masalah kasus memilih makanan, ikhtiar kita kan. Tapi ada sinyalnya, lapar. Tubuhmu lagi tubuh nutrisi misalnya. Maka kita makan. Tapi pilihan makanan kita bisa pilih tempe, mau pilih ayam, mau pilih Allah ciptakan semua fasilitasnya. Maka dia bisa memilihnya. Gitu. Ada juga rezeki. Tadi kan saya bilang rezeki masuk. Satu-satunya yang masuk di mutlak dan ikhtiar adalah rezeki. Kalau mutlak tadi sampai kepada kita saya sudah kasih contohnya. Kalau ikhtiar, rezeki yang akan datang sifatnya tambahan sesuai dengan ikhtiar hamba itu. Jadi misal, seseorang sengaja kuliah S1. Dia niatnya ingin jadi dosen. Ngajar dapat duit. Atau kerja di kantor dapat duit. Ikhtiar dia bukan? Hah? Baik, kan dia bisa tidak sekolah. Bisa jadi pengangguran, tidak ada yang larang dia. Orang tuanya paling ingatin, habis itu dia kalau dia mau lari dari rumah, dia nggak mau sekolah, nggak ada yang bisa larang. Ada orang nggak dia sekolah, dia berusaha, gitu kan? Orang tuanya yang bantu dia biayai dapat pahala. Allah janjikan. Motivasi mereka anak-anak untuk jadi baik. Ikhtiar tergantung dia. Dia yang milih. Setelah selesai kuliah, S1 dia ngajar, gajinya 2 juta. Terus dia pikir, kayaknya kalau S2 ini gajinya 4 juta. Dia kuliah lagi S2. Ikhtiar dia bukan? Untuk mendapatkan rezeki tambahan kan? Baik S2 sudah. Kalau S3 dapat 6 juta, langsung S3. Oh kalau profesor dapat tambahan sekian, tulis karya ilmiah, tulis. Ikhtiar dia. Orang buka satu rumah makan, satu usaha, satu butik. Ikhtiar dia, dia coba buka usaha. Dia belajar, dia dapat. Gitu kan? Setelah dia buka, berhasil, dia pengen buka cabang. Ikhtiar dia. Dia pelajari ilmunya, dia buka. Sampai 10 cabang, 100 cabang. Itu ikhtiar dia. Nah. Kalau dalam masalah rezeki, orang kafir, orang beriman semuanya Allah kasih. Karena Allah punya sebuah hukum dasar kalau Allah mencintai semua makhluknya. Allah mencintai semua makhluknya. Karena ciptaannya. Inna Allah kana bikum rahima. Allah itu sangat sayang pada kalian sebenarnya. Orang kafir pun tuh Allah sayang. So, kalau Allah nggak sayang nggak dikasih makan sama Allah. Hah? Allah bisa butain matanya seketika. Allah bisa putusin urat sarafnya, penciptanya. Bisa tiba-tiba Allah buat fenomena terjadi tabrakan mati bisa semuanya terjadi. Tapi Allah sayang dengan makhluknya. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Dosa apa lagi lebih besar daripada ini? Nantang Allah. Padahal dia manusia biasa. Dia bahkan tidak bisa membuat satu lembar rambutnya. Tapi dia ngaku Tuhan. Allah utus padanya Musa dan Harun alaihi wassalam. Allah mengatakan apa? A'udzubillahi Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina. Kalian berdua pergilah Fir'aun. Ucapkan padanya kalimat yang lembut. Kasih tahu kalau dia salah itu. Tapi karena Fir'aun ngotot, nggak mau, nggak mau, sampai 10 tahun tidak Nabi Musa AS tidak mau, Allah tenggelamin. Ngerti kan? Jadi Allah sementara sangat sayang sama hamba-hambanya. Allah nggak mau hamba-hambanya masuk neraka. Kata Nabi SAW, wala yahliku illa halik. Nggak ada yang masuk neraka itu kecuali orang yang bobrok, Orang yang bodoh dasarnya. Karena sampai sebagian ulama mengatakan detik sebelum seseorang meninggal pun Allah akan mudahkan dia untuk taubat. Ada sinyal penyesalan. Dari mulai dia buat dosa, menyesal, beban, sumpek, supaya dia taubat. Sampai sebelum dia meninggal Allah masih terus kasih sinyal. Supaya dia tidak masuk neraka. Orang yang masuk neraka orang yang bodoh dasarnya. Tinggal taubat, taubat hitungan menit Ya Allah saya sesali, ya Allah saya tidak akan ulangin. Tulus dari hati ini terima sama Allah. Enggak butuh berbulan-bulan, enggak. Kuasa Allah, padahal dia buat dosa 70 tahun. Kisah yang masyur tentang seseorang yang membunuh 99 jiwa, 100 jiwa. Kemudian dia 99 jiwa dia sudah pun dia datang kepada seorang abid, orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Saya sudah bunuh 99 orang masih bisa nggak Allah maafin saya? Dia bilang nggak mungkin kok maafin. Dicabut pedangnya sekalian aja seratus. Dalam hadis gitu. Maka dia bunuh orang itu digenapin seratus korbannya dia. Jalan lagi. Dapat orang alim. Orang alim ahli tahu ilmunya. Saya sudah bunuh seratus jiwa. Allah masih bisa maafin gak? Oh bisa. Rahmatnya Allah luas. Berapapun dosamu dimaafkan kok. Pada detik itu juga dia bertobat sama Allah. Kalau gitu saya tobat kepada Allah. Baru jalan sebentar mati. Allah masukkan ke dalam surga. Hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi tidak ada orang yang masuk neraka kecuali orang bodoh sekali. Dosa seberat apapun Allah bisa maafkan. Yang penting mau taubat. Tentu pada saat bertaubat ada prosesi pembersihan. Ada penyakit, ada cobaan-cobaan. Eh wajar, kita sudah melakukan. Kita pernah menggunjing, kita juga digunjing. Ya sabar, pembersihannya. Resiko dari perbuatan. Selalu ada sebab dan akibatnya. Sekarang kita kalau tuang air di karpet, nggak cukup kita mengatakan, oh saya tuang, salah nih saya. Cukup nggak kira-kira? Nggak cukup. Gimana caranya supaya aman? Keringkan tuh bekasnya. Hah? Ada orang lewat, kita tidak sengaja siram air, orang lewat basah bajunya. Gimana caranya? Tidak bisa bilang, oh maaf ya, selesai. Orang itu pasti masih ada beban dalam hatinya tuh. Basah bajunya. Tawarin ganti baju. Tawarin keringkan bajunya. Sampai bekasnya hilang. Kalau bekas hilang tuh aman. Nah, pembersihan bekas ini terhadap semua dosa yang kita lakukan ada. Hukum Allah itu sunnatullah. nggak bisa orang lepas dari situ. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Ya. Ini kalau dibawa pulang sudah cukup nih. Ya. Karena ilmu itu satu kali difahami sudah seumur hidup insya Allah. Gitu kan? Ini masalah qadha dan qadar dan kita harus Faham? Semua ini berjalan sesuai keputusan Allah dengan kemaha adilannya. Allah tidak akan zalimi hamba-hambanya. Mustahil. Baik. Untuk lebih memahami tadi saya sudah bilang dibagi menjadi takdir tadi ya. Takdir yang sifatnya mutlak dan sifatnya ikhtiar walaupun takdir itu sebenarnya satu ya. Enggak terpisah ini hanya untuk memberikan pemahaman saja. Karena kalau tidak dijelaskan seperti nanti orang bilang, kalau begitu tadi saya bilang, kalau saya zina berarti takdirnya Allah. Sudah, siapa suruh Allah yang kasih begitu. Misal, nyalain Allah, gimana caranya? Itu ikhtiar kamu itu. Allah sudah tahu kau akan pilih itu. Ya, termasuk orang meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan beriman, itu pilihan dia, ikhtiar dia. Dia bisa tidak, dia bisa beriman kok. Dia bisa tidak kafir, dia bisa juga kafir, bebas. Seseorang di antara bapak ibu sini bisa duduk di sini, bisa pergi ke diskotik, bisa pergi ke bar, bisa bisa membunuh, bisa mencuri, ikhtiar. Bisa saja. Gitu kan? Dari datang ke sini ikhtiar kita. Semua itu adalah takdir. Tapi Allah sudah catat ini semua di lohan mahfud. Ini semua kita yang hadir di sini Allah sudah ada di lohan mahfud. Si fulan datang, si fulan datang, si fulan datang. Sama detik-detiknya, sama bajunya, sama tempat duduknya. Jelas semuanya. Gak ada yang tidak jelas. Paham sampai sini? Alhamdulillah.